Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, punten saya ingin bertanya tentang teman saya. Jadi teman saya itu hidup di lingkungan yang berakidah sesat. Nah, e, sedangkan dia itu sangat e, sangat semangat kalau mencari eh, ilmu agama karena dia ingin belajar agama lebih baik lagi, bu ya. Nah, dia tuh e, selalu bertanya pada pemuka-pemuka agama yang alirannya berbeda dengan kita Bu ya. Nah, itu bagaimana ya Bu ya? Sedangkan yang saya tahu bahwa uh, ilmu yang de, ilmu kita itu tidak boleh diperdengarkan oleh yang berbeda atau yang akidahnya sesat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang belajar dengan orang yang akidahnya sesat. Ada orang dikirikan akidah sesat. Harus benar-benar sesat ya, bukan diduga sesat. Sesat memang punya akidah bukan asy'ariyah, kemudian punya punya atau mujassimah yang mengatakan bahasanya Allah bertempat tinggal duduk di atas langit sana dan sebagainya. Ini adalah contoh akidah yang sesat. Kemudian mudah mengkafirkan orang lain, ada kaidah atau mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab itu sesat. Kemudian sahabat Anda senang untuk mengaji. Mengaji itu untuk selamat atau untuk masuk neraka? Ya, kalau selamat ya ambil guru yang benar kok susah. Rumusnya kan sederhana. Kalau Anda mengambil dari guru yang sesat berarti Anda daftar sesat. Tidak usah sombong, aku bisa memilih. Dari sinilah sebab kecelakaan kalau orang itu sombong. Wah, saya bisa memilah. Saya kan hanya mengambil Al-Qur'annya saja. Saya nah ini. Orang masukkan racun itu tidak langsung racun itu dibungkus begitu, disusupkan ke nasi bungkus. Baru nanti racun. Jadi, jadi kalau ada orang pengen meracuni Anda tidak langsung, "Hei, racun ini makan." nggak mau. Oh, "Ini makanan enak." Itu. Jadi sampaikan kepada sahabat Anda tidak boleh sombong. Belajar akidah, belajar apapun dari orang kalau belajar ilmu agama dari orang yang sesat berarti anda daftar sesat kecuali anda belajar nukang dengan orang yang beragama lain pun ya sama arsitek ilmu-ilmu yang lain itu gak apa-apa tapi kalau urusan agama ini penting Nabi sendiri yang mengajarkan din amanah amanat din itu amanat untuk dirimu sendiri karena keselamatanmu dengan agama fal tangdur amman ta'khud dinak sebelum kau mengambil ilmu agamamu kau lihat dia benar atau tidak jangan sombong pokoknya kalau anda mengambil agama asal saja anda sombong anda akan kesesat nggak usah oh itu kan saya pilih. saya kan punya basic ya salam punya basic punya dasar hebat benerin ini sombong nggak usah nggak usah belajar ngajar aja kalau gitu ini ini, ini banyak biasanya orang-orang sudah mulai in mulai otaknya sudah mulai intelek mulai wah berkembang jadi sudah mulai ngacu belajarnya asal orang yang penting saya ngambil ilmunya yang benar saja yang benar aku ambil yang salah aku tinggalkan <laughs> kok sombong benar memang kamu pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah kalau sudah tahu benar yang salah kamu ngajar dia bukan kamu belajar ini nasihat untuk semuanya. Jangan main-main urusan agama. Harus benar-benar Anda ambil. Makanya dalam kitab harus benar-benar Anda ambil dari orang yang sudah Anda jelas. Bukan sekedar ilmunya juga, bahkan akhlaknya pun Anda harus tahu. Sebab at-tabi'ah tasriku tabi'ah, watak karakter itu akan nular, niru. Sehingga dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu Zarnuji Syahzanudi mengajar sebelum kamu belajar kamu harus lihat. Sehingga dudukmu dengan dia saja dengan guru tersebut sudah mempengaruhi perilakumu. Belum lagi ilmunya nanti. Makanya jangan sombong. Makanya yang yang ngurusi masjid hati-hati ini perlu kami sampaikan. Yang ngurusi masjid ini biasanya ada orang sok moderat, intelek terbuka. Semua orang dimasukkan ke masjid. Ini berbahaya sekali. Ini pengurus masjid yang paling berbahaya. Ngerusak umat. Jangan sok modern, moderat, hebat. <laughs> Tertipu tuh manusia makanya seorang pengurus masjid harus ketat agilnya benar enggak? mau ngisi? enggak bisa harus seperti itu hei pengurus masjid, dengar ini semuanya kami rindu anda juga menyelamatkan orang bukan hanya gelarnya pengurus masjid akan tapi gayanya terbuka hanya gara-gara punya gelar 16 dijajar langsung diundang menyesatkan jadi anda mendatangkan ustadz harus anda tahu akidahnya sama dengan umat fikihnya kalau bisa sama harus Mungkin masalah fikih perbedaan Anda mengundang mungkin Anda Syafi'i mungkin Maliki, tapi jangan ngomong masalah fikih. Karena Maliki yang akidahnya sama Asy'ari, oke okay, bicara tentang akidah. Jadi ini jangan main-main hei pengurus masjid. Ini kan banyak hancurnya umat nih. Kenapa ada perubahan masjid ini? Gara-gara pengurusnya sok moderat orang sombong dia. Terbuka. Kita kan terbuka. Islam kan terbuka terbuka. Dibobol maling kamu. Ini saya gemes betul dengan sebagian. Karena apa? Umat ini perlu dijaga, jangan dibikin gerah mereka. Jangan dibikin pusing dengan orang-orang baru yang aneh-aneh. Ini umat perlu dijaga. Anda jadi pengayom umat atau pengen bikin gerah umat, itu. Pengurus masjid ini penting sekali punya peran. Sebab yang namanya jamaah itu adalah nggak ngerti yang penting siapa yang hadir pengajian didatangi, hadir pengajian didatangi. tahu sebuah kampung ternyata menjadi persengketaan. Ini tidak boleh, tidak boleh, boleh. Ini bermasalah. Anda pengurus masjid punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Mungkin Anda masih selamat akidahnya, tapi orang yang sudah ke bawah. Bahkan mungkin Anda telah mendatangkan seorang pencuri akidah misalnya, datang ke situ. Anda tidak terpengaruh dengan dia, tapi jamaah kenal dengan orang ini. Akhirnya apa? Ngikuti orang ini. Anda mencerumuskan orang. Hati-hati. Maka saya bangga dengan suatu ketika beberapa tempat yang menolak kami. Saya senang. Saya ditolak. Ada beberapa masjid menolak. Tidak boleh punya. Kenapa? Akidahnya punya sesat. Sesat gimana? Jangan-jangan Buya Buya bukan kita. Buya bukan ashari buat Oh, bagus. Jadi kalau menolak saya karena prinsip saya senang. Ternyata apa? Dipikir saya itu orang yang tidak biasa dengan Maulid Nabi tidak bisa. Oh, berarti umat ini masih aman. Berarti kampung itu nggak usah saya datangi pun aman. Karena apa? Yang jaga masjidnya orang yang hebat. Ada pun salah saya diduga sesat, enteng aja. Yang penting umat selah, selamat. Wah iya, tim nggak usah marah. Berarti ini kaum yang selamat. Yang paling bermasalah itu ustadz yang sok terbuka. Ini biasanya gara-gara akademi. Dia lulusan kampus, akademi, dia tidak semuanya wawasan agama, hanya dia punya ilmu yang lain, seolah terbuka. Ah, Akhirnya semuanya masuk. Jin masuk, semua masuk, semua masuk. Ini berbahaya sekali mumpung ini saya ingatkan karena karena ini terus ini juga akan kami serukan dimanapun berada pengurus masjid anda punya tanggung jawab paling tidak anda minta rekomendasi kalau anda orang awam yang ngurusi masjid anda perlu tanya kepada kiai-kiai habaib ulama yang anda kenal di situ kira-kira orang ini bagaimana jangan memasukkan orang yang agidahnya sesat untuk mengajar hati-hati ini adalah kaidah yang tidak bisa diganggu oh berbahaya sekali ini ada beberapa kampung yang menolak kami. Alhamdulillah, rupanya menolak kami karena menduga, karena tidak pernah membaca, mungkin tidak pernah melihat di media sosial, tidak pernah dengar ceramah, hanya ngira-ngira saja karena bajunya beda, mungkin gitu ya. Apa macam itu ya sudahlah kalau saya ditolak oleh ada teman-teman kadang-kadang pengen marah, "Buya, gimana tolak? Harus kita jelaskan. Memangnya kenapa sih ditolak?" Dia ngira Buya akidahnya sesat. Sesat apa? Dikir Buya itu bukan akidah Asy'ari dan Oh, berarti dia Asy'ari kan? Iya, ya sudah selamat dia, biarin. Berarti tenaga kita bisa buat yang lainnya, nggak usah pusing-pusing. Yang jadi masalah itu yang masjid blang-bleng orang masuk itu. Setiap orang dimasukkan itu yang bermasalah. Dan ini harus kami sampaikan untuk menjaga umat. Hei pengurus masjid sadar. Hei ibu-ibu yang punya majelis taklim, Anda punya amanat untuk membawa umat sebanyak itu. Kalau tidak lepaskan majelis taklim, Anda pergi ke pasar jualan masuk surga nanti daripada jadi pengurus majelis taklim tapi salah memasukkan ustadz asal ustadz apalagi jika majelis taklim anda majelis yang sudah masyhur disenangi sama orang anda memasukkan orang sesat sekali saja anda mengenalkan orang sesat ini ini majelis menjadi tidak baik hati-hati fitnah misalnya anda punya majelis ibu-ibu soleha punya majelis yang datang 10 ribu 2 ribu 3 ribu ternyata setelah itu ibu nggak selektif lagi sudah mulai moderat oh, ini harus terbuka kita harus membuka untuk semuanya ah pencuri akan masuk datang akidah sesat omongnya lembut menarik hati tatanya keluar diikuti orang ini ibu yang menyesatkan hai hai harus jelas urusan akidah nomor satu permasalahannya kembali kepada ilmu kalau anda tidak punya ilmu bukan dilarang ngurusi majelis taklim bukan dilarang untuk punya majelis taklim bukan yang dilarang adalah anda asal mendatangkan orang bahkan anda hebat tidak berilmu saja punya semangat cuman yang jadi masalah nggak sadar kekurangan ilmumu anda tidak berilmu bagus mengadakan majelis taklim biar pelajaran buat yang menuntut ilmu lama-lama nggak punya majelis taklim itu anda hebat seorang ibu kita menemukan seorang bapak ibu dia tidak punya ilmu akan tapi dia semangat ngumpulin orang hebat istimewa dan dia tidak ngajar tidak ngaji tapi ingat yang anda datangkan harus benar-benar anda pilih yang anda datangkan harus benar-benar anda pilih akidah yang benar akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati sufiyati kalau anda tidak mengundang orang-orang seperti ini anda menjerumuskan hati-hati ini apalagi kalau mimbar anda mimbar yang tinggi mewah wah banyak orang tertipu seolah-olah stempel oh distempel oleh majelis ustazah ini majelis ustadz ini wah duh dia saja ngisi di sana Wow. Akhirnya orang menjadi tersesat gara-gara ini semuanya. Waspadalah. Semoga Allah menjaga akidah dan iman kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ketersesatan. Dan semoga Allah tidak menjadi kita sebab orang tersesat. Wallahu alam bisawab.